Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Kita kebetulan di manajemen Darul Akhirah biasa menanyakan bukan apa kabar, apa kabar akhirat, Pak. Biasanya kita tanya, apa kabar akhirat gitu ya. Kira-kira jawabannya kalau saya tanya apa kabar akhirat, apa jawabannya, Pak? Jauh. <laughs> ya, kita dari manajemen Darul Akhirah ingin memaparkan sedikit materi tentang wisata kampung akhirat yang biasanya kami sampaikan <coughs> hari full dari jam 8 sampai jam 5. Kita kenapa wisata kampung akhirat kita namakan, Pak? Karena karena semua orang yakin sama dunia. Banyak orang itu kalau dunia semuanya yakin, tapi banyak orang yang meragukan itu yang pertama. Kenapa kita namakan wisata kamu akhirat? Manajemen darul akhirat. Karena orang itu biasanya kalau ke mall ngeluarin duit 200 ribu, ringan apa berat? Ringan. Ringan. Tapi kalau ke masjid 50 ribu, 5 ribu, ringan. Orang ke mall, seminggu nggak ke mall, rasanya gelisah. Tetapi sekian minggu nggak ke masjid, tiap hari baca koran, ringan mata. Tetapi untuk baca Quran, mungkin bulan Ramadan yang lalu yang terakhir. Inilah kenapa kami hadir. Mari kita saksikan sedikit kenapa kami hadir. alasan mengapa manajemen Darul Akhirah ada di depan bapak-bapak sekalian. Bahkan ketika saya membaca Al-Quran dan Al-Hadis tentang dosa-dosa besar maupun kecil, tidak ada dosa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis yang itu dosa besar maupun dosa kecil kecuali di negeri ini telah dilakukan dengan terang-terang. Karena itulah mengapa manajemen Darul Akhirah datang. Bagaimana cara kami mengajak para wisatawan biasanya untuk uh, wisata dengan kampung akhirat. Kami mempunyai satu metode yang mencontoh salafus soleh yaitu nasihat terbaik. Rasulullah SAW ketika meninggal itu meninggalkan dua penasehat. Yang pertama yang bersuara, yang kedua yang bisu. Apakah penasehat yang bersuara? Allah firmankan di dalam surat Qaf فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Ingatkanlah dengan Quran Jadi Al-Quran adalah nasihat yang Allah tinggalkan Dan Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita bersuara tapi karena kita jarang baca Quran, kita butuh penasehat yang lain. Dan penasehat yang kedua adalah penasehat yang bisu. Kenapa disebut bisu? Karena kita mendapatkan nasihatnya bukan karena dia bersuara, tetapi karena kita merenunginya. Mari kita lihat. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan sedikit saja kita lebih dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya, manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. mati di kamar hotel di atas perut wanita nakal. Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobai. Dan seorang koruptor mati di atas harta haram. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. masih banyak lupa kepada kampung akhirat. Sementara waktu kita kita isi dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak ada nuansa ibadah akhirat. Kira-kira bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan? Bapak, saudara-saudari sekalian, ibu yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang biasa itikaf di masjid. Lama sekali dia di itikaf. Jarang keluar rumah. Cuma berada di dalam masjid. Suatu hari dia ingin berkelana. Setelah lama dia meningkatkan spiritualitasnya di masjid. Ketika berkelana dia melewati desa-desa dan di setiap desa dia mendapatkan rayuan. Pertama ketika dia melewati satu desa dia melihat ada rumah yang tidak ada penghuninya tetapi di situ ada sekian rupiah uang. Maka saat itulah dia digoda Kata sang penggoda ini yang membisik, ambil saja uang itu. Orangnya tidak ada di rumah. Apa jawaban ahli ibadah itu? Tidak, rumah saya sudah dekat. Rumah saya sudah dekat. Kemudian dia melewati desa yang lain. Dia digoda dengan seorang wanita yang cantik. Lalu dibisikkan oleh setan, sudah layani saja apa maunya wanita itu. Tapi apa jawabannya? tidak rumah saya sudah dekat kemudian dia melewati suatu kampung yang lain dan ada orang yang bertikai dan dia menyaksikan pertikaian itu lalu setan membisikkan oh, sudahlah engkau bersaksi saja bersaksi palsu ya supaya engkau mendapatkan uang engkau bersaksi saja kepada salah satunya dengan kesaksian palsu apa jawabannya tidak rumah saya sudah sampai ke 100 desa. Dia melewati desa-desa itu dan setiap kali digoda dan dirayu jawabannya sama tidak rumah saya sudah dekat akhirnya ya setan pun berkata kepadanya saya dengar engkau tadi setelah dirayu-rayu selalu mendengar jawabannya atau rumah saya sudah dekat rumah saya sudah dekat emangnya rumah kamu apa dan di mana apa jawaban sang ahli padanya Masa yang saya katakan dekat itu adalah kuburan. Kenapa saya katakan dekat? Karena saya tidak tahu kapan mati itu akan menjemput diriku. Karena itu saya selalu mengingatnya, karena jangan sampai kematian itu datang sementara saya sedang dalam keadaan maksiat. Betapa bangsa dan negara ini butuh kepada mengingat kampung akhirat. Para wisatawan kampung akhirat yang dimuliakan hidup di dunia ini adalah sekarang ini sedang berjalan mendekati sebenarnya kehidupan akhirat. Dan antara hidup dan mati itu adalah sangat tipis bedanya. Maka kematian itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dari alam dunia ke kampung akhirat. Ini banyak sekarang kalau saya tanya di sini hidup ini seimbang dunia akhirat atau lebih mengutamakan akhirat. Ini kalau saya tanya kira-kira ini eh, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mohon bantuannya yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang, mohon angkat tangan. Mohon angkat tangan, Pak. Enggak dosa kok. <laughs> mohon angkat tangan, Pak. Hidup di dunia ini harus seimbang. Kira-kira di sini yang mengatakan seimbang, mohon angkat tangan. Enggak ada yang mau angkat tangan ini. Iya. Ustaznya soalnya ngantuk Ustaz katanya gitu ya. Ada juga orang yang mengatakan harus lebih mengutamakan akhirat. Ya, semuanya berdalil kepada Quran. Nah, karena itu mari kita perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan akhirat janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia kira-kira ini seimbang dunia akhirat atau lebih mengutamakan akhirat mohon pak mengutamakan akhirat yang mengutamakan akhirat kemudian ketika saya berdoa Rabbana atina fid Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya kira-kira itu lebih mengutamakan dunia akhirat atau seimbang dunia akhirat bang apa? Seimbang, seimbang. Tuh kan? Cuma tadi pada malu-malu sih angkat tangan ya. Ya mungkin belum panas tiba-tiba ustaznya nongol katanya begitu ya. Tahu-tahu nginget mati kaget ustaz kita gini. Pak Ibu bisa lihat yang dimuliakan Allah. Mari kita saksikan supaya lebih jelas jawaban kita. Tontonan berikut ini. Mari kita saksikan mana yang harus lebih kita utamakan dunia akhirat seimbang atau lebih mengutamakan akhirat? Hari demi hari, bulan demi bulan, bulan pun berganti tangan. Berpuluh tahun yang lalu, waktu itu kita masih dalam rahim ibu bunda. Kemudian terlahir menjadi bayi mungil yang menggemaskan, lalu tumbuh menjadi balita yang besar. Dilanjutkan dengan menjadi anak-anak. Kemudian remaja dan jadilah seperti sekarang, yaitu menjadi dewasa menjadi orang tua anak-anaknya ataupun sudah mempunyai cucu. Karena sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala seiring dengan berjalannya waktu, kita manusia pasti akan berubah menjadi tua dan kemudian mati. ini kira-kira semua kita semakin mendekati dunia atau sebenarnya sedang mendekati akhirat. Di dalam surat Ishqaq Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan innaka kadi'un ila rabbika kad'an famulaqih." Wahai manusia, Sesungguhnya engkau sekarang niat gak niat, sengaja gak sengaja, sesungguhnya innaka kadihun engkau sekarang sedang berjalan ila rabbika menemui Tuhanmu sedang sungguh-sungguh berjalan suka atau tidak suka. Famulaki pasti bertemu Tuhan. Wow. Jadi ternyata dunia semakin menjauh, akhirat semakin Contohnya Pak, sekarang kira-kira variasi makanan yang kita bisa nikmati semakin banyak atau semakin berkurang? Kalau keluar malam atau begadang sedikit, kira-kira sudah ada gejala-gejalanya apa enggak? Bukankah itu tanda bahwa semua kita sedang mendekati akhir? Karena itu harus dikaji ulang kata-kata seimbang itu. Dan di training kita jelaskan tafsir-tafsir yang berkaitan dengan itu ya tetapi karena waktu ini yang sangat singkat maka kita akan lewat-lewat dulu ini mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita biasanya ada perjalanan-perjalanan karena kita wisata maka kita memahami wisata atau fase perjalanan itu dengan yang tergambar di, di slide ini pertama masa yang belum disebut pak dan ini merujuk kepada surat al-insan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah telah datang satu masa yang panjang Engkau dulu belum ada sebutan namanya Coba tanya kita masing-masing siapa ya 100 tahun yang lalu saya Berarti sudah berlalu masa kita dahulu sudah lewat, tapi belum ada nama kita, bahkan belum ada manusia. Itu fase awal, baru fase alam rahim dan seterusnya surga dan neraka. Ya. Mohon maaf gak, tidak bisa menjelaskan dengan puas. Dan kita insya Allah akan diajak melewati fase-fase itu dengan pesawat yang belum ada pesawat secanggih ini kita menamakannya pesawat Al Janazah Airline. Ini pesawat buatan khas manajemen Darul Akhirah. Biasanya sebelum berangkat kita kasih informasi gratis tentang uh, eh, Al Airline. Karena waktu kita akan tayangkan sedikit saja cuplikan dari ajaran saya. Ada yang mau naik ya? Silakan. Thank you. waktunya Pak. Karena kalau bukan karena waktu pasti kita akan mengajak bahwa wisata ke alam bangsa Ya kita akan mengajak Bapak ke alam akhirat yaitu hari kiamat, ya, kebangkitan, pengisaban dan juga nanti kita akan melihat sorga dan neraka. Pastilah ini bukan seperti itu kejadian, tetapi ini takribil makna kalau kata orang Arab untuk mendekatkan pemahaman kita tentang sorga dan dan neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kita lewatkan karena waktu. Ini yang membuat kita lilitan hutang dan sejuta masalah di tempat kerja, serta tekanan hidup yang semakin sulit telah membuat Anda lupa dengan kematian. Demikian pula berkumpul dengan orang yang kita cintai, keluarga, sahabat, pergi berlibur, makan minum di restoran, belanja di mall, konser musik, nonton televisi dan baca novel telah membuat Anda lupa dengan kematian. Memang ingat akan kematian merupakan hal yang menakutkan kebanyakan orang. Sehingga topik pembicaraan tentang maut sering dihindari oleh manusia sehingga paling sering dilupakan. Tapi celakanya manusia tidak bisa menghindar dari datangnya ajal. Tapi suka tidak suka, piala bergilir itu pasti menghampiri kita. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil. Setelah nonton tayangan ini, Anda akan memutuskan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah manfaat mengingat mati secara singkat. Barang siapa yang banyak mengingat mati akan diberikan kemuliaan dengan tiga Segera bertobat, kepuasan hati dan giat beramal. Kemarin di Republika ada tulisan yang menarik dari di resonansi Zaid Ukrawi mengatakan orang yang paling siap mati adalah orang yang paling produktif dalam hidupnya. Bagaimana orang yang males, tidak jujur, tidak tidak mengisi hidup kita dengan baik, lalu berani mati. Padahal dia tahu akan ditanya tentang usianya untuk apa, masa mudanya untuk apa, dari mana dia cari harta dan untuk apa. Itu nekat itu kata Zaid Uhrawi dalam tulisannya resonansi hari Jumat kemarin. Jadi orang yang paling siap mati adalah orang yang paling produktif dalam hidup. Maka ternyata kata beliau, konsep mengingat mati ini harus menjadi eh, apa namanya? Kenapa? Karakter bangsa ini kata beliau. Hanya orang yang produktif yang mengisi hidupnya dengan optimal lah yang paling siap untuk menuju kematian. Nah, karena kita pasti mati, sudahkah kita membawa bekal? Karena untuk seperti posisi sekarang nih, dari playgroup TK sampai S1, S2, S5 kita siapkan untuk mendapatkan bagaimana dengan kehidupan akhirat kita sudahkah kita siap berbekal mari kita renungi uh, renungan terakhir ini sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia وإن tubuh mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sanak famili yang datang tertutup haru, bahkan ada yang tak tertahankan tangisnya. Merasa tak tega melihat jenazahku terbujur kaku di dalam kubur. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan merisakan dada Setelah jenazahku diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kapan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapat. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini. dan mulai memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan dengan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud di hadapan. Kehilangan Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah aku kumpulkan. Dan hanya sekeping rupiah yang kusisihkan untuk bekal akhirat. Kehilangan orang-orang yang dulu mencintaiku. Ya Allah, di pintu kubur aku menunggu. Menunggu doa dari anak-anak yang telah aku besarkan. mereka bisa memohon maaf atas satu saja dosa yang pernah aku Bukankah aku telah teledor mendidik mereka? Kubiarkan mereka bebas bergaul sehingga menjadi anak yang hilang arah itu. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa keselamatan untuk berlinang air mata, tapi bukan sedang menang. pernah mengajarkan mereka sepotong doa. Aku memang tak pernah mengenalkan mereka satu ayat pun dari kitab suci. Dan aku tak pernah mengajarkan mereka salat saum dan ibadah-ibadah yang lain. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Bapak, Ibu sekalian yang diberikan Allah, inilah sekilas perkenalan tentang Training Manajemen Darul Akhirah yang kami singkat dalam CD yang ada di depan bapak-bapak sekalian. Dan dalam training kita sehari pun membawakannya sampai jam 5 bagaimana kita menjemput akhir hidup terindah yang yang baik, bagaimana hakikat dunia dan lain-lain. Mudah-mudahan perkenalan ini adalah tanda baik bagi kita semua karena tidak ada yang faktor kebetulan dalam kehidupan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.